السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان majelis cahaya hati yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah. Kali ini semakin berkah Allah hadirkan bersama kita Bang Dery Sulaiman mantan gitaris rock metal metal tentu kita juga ingin tahu hijrah beliau momen apa yang membuat beliau sadar Lalu hijrah menjadi musik nasyid, dakwah tetap dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lisan beliau, tapi kisah beliau, hijrah beliau menjadi dakwah untuk kita semua. Bang Dery ini banyak kiai yang hadir. Ya, ada Kiai Cecep, Kiai Haji Farid, ya Muslim Farid, Ustadz Ahmad Syuhada MA dari Yaman. Guru-guru hadir semua. Dan kori kita seorang imam yang hafid hafal Al-Quran, Ustadz Ahmad, yang Alhamdulillah juga membuka kelas takfid SD, takfid Al-Quran, Sentul. Beliau akan membacakan Taujih Rabbani Surah Ali Imran ayat 110. Silahkan simak, silahkan buka. Silakan akhifillah Ustadz Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعدت للناس أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون الفاسقون Kamu adalah umat Islam Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan juga menyuruh beriman kepada Allah sekiranya ahlul kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman namun kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Ustaz Arifin, Pak Kiai, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf, dan dandanannya kayak kiai. <laughs> saya bukan Ustaz bukan kiai, bukan ulama. Saya seorang musisi yang sampai hari ini masih berkarya, Ustaz. Cuman gara-gara ayat tadi itu tuh yang dibaca sama Ustaz itu. Saya bersemangat untuk berdakwah. Itu saja. Dan hijrahnya itu ketika saya di Bali, Ustaz. Nanti saya akan cerita sedikit bagaimana awal kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi hadirin mulia intinya seluruh manusia ini siapa saja dia itu menginginkan kebahagiaan. Orang kaya, orang miskin, pejabat, petani, pemusik, pemain film, ulama, siapa saja. Namun sayang hadirin yang mulia begitu banyak manusia yang ingin bahagia sedikit yang tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Qur'an kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah kesuksesan yang besar. Jadi orang miskin untuk bahagia itu sebetulnya tidak perlu harus kaya dulu. Tidak perlu harus kaya, hai orang miskin kalau ingin bahagia. Taat kepada Allah pasti bahagia. Ini ketetapan Allah nggak bisa diganggu gugat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan rasa gula itu manis. Orang kaya makan gula dia akan katakan gula itu manis. Orang miskin makan gula akan katakan gula itu manis. Presiden, gubernur, bupati, polisi, jenderal, siapa saja yang makan gula kita tanya bagaimana rasa gula pak, bang. Apa katanya? Manis. Begitu juga hadir mendengar ketaatan. Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia, orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Presiden, gubernur, bupati, rame-rame sendirian amalkan agama, taat kepada Allah pasti bahagia. Pasti. Sebagaimana kebahagiaan ikan ini hanya hanya di dalam air, begitu juga kebahagiaan manusia hanya dalam ketaatan. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Satu detik ketaatan kita kepada Allah lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Allahu Akbar. Jazakumullah Ustaz. Jadi hadirin mulia, siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan cinta kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia akan lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan mendekat merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mencintai Allah Hadir mulia pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Karena memang sunnah dalam bercinta itu begitu. Orang yang mencintai seseorang akan mengikuti dan mentaati orang yang dicintainya. Dan akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang dicintainya. Dan akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah, Allah sendiri perintahkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ani yuhibbukumullah. Nah, jadi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Allah Ta'ala akan mencintai kita. Jadi hadirin sekalian, pemirsa di rumah, kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah sementara dia tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pastikan orang ini pendusta. Dia pasti sedang berdusta. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu suatu hal yang tidak mungkin hadirin mulia. Dulu Ustaz, saya suka sama satu band luar negeri metal, band metal. Terutama namanya Sepultura, Metallica, Slipknot, System of a Down. Macam-macam Ustaz. Hah? Itu Ustaz. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru. Dia pakai gitar, saya lihat merek gitarnya apa. Saya tiru. Sepatunya saya tiru. Kemana-mana bangga mengikuti orang yang saya cintai. Saya idol, idol, mengidolakan mereka. Kemudian hadir mulai setelah ada da'i datang kepada saya menceritakan, eh ini nih, orang yang harus diidolakan ini satu orang manusia terbaik, nabi yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kapan? 2000 tahun 2000 Ustaz. Tahun 2000. Itu lagi main musik atau selesai musik? Saya sedang manggung di kafe itu di Lalu, Bali. Ditemui sama dia. Ditemuin. Subhan. Ini da ini luar biasa. Ini waktu saya lagi manggung saya bilang, ini Pak Jenggot datang ke kafe ngapain? Apa mau ngebom kafe ini bagaimana? Tapi ini orang so akrab setiap kontak Ais dibilang, "Hey, eh, kali ini nih ada orang-orang yang sayang sama saya. Biasanya kalau dulu saya main musik, datang orang sama saya, saya ketemu orang yang yang aku merasa jago agama, dia bilang musik haram, musik haram. Makanya saya lari dari Bali. Saya lari dari Jakarta, saya asli Padang, Ustaz. Karena saya rasa ini Islam tidak bersahabat dengan seni, dengan musik, hobi saya. Saya mau lari dari Islam. Di mana yang tidak ada azan? Bali. Oke. Okay. Allah kan tiap sebentar azan di Jakarta Pak sementara kita nggak sholat gimana kan mengganggu hmm? saya bilang gimana ya gimana saya pengen jadi musisi saya mau manggung di Amerika di luar negeri cita-cita saya karena saya pikir kemuliaan waktu itu dalam popularitas saya salah paham saya pikir kejayaan kesuksesan itu kalau saya terkenal punya band internasional saya ke Bali Ustaz mencari kebahagiaan belum, belum nikah belum masih muda, tahun 98 saya hijrah ke Bali. Umur berapa kalau boleh tahu? Ustaz? Umur saya waktu itu 17 tahun. 17. Subhanallah hadirin mulia. Kasih sayang Allah berkat doa orang tua. Orang tua saya ini kiai, Pak. Beliau di Padang, dia IAIN Fakultas Dakwah. Kiai Haji Nasrullah Ismail. Mudah-mudahan beliau menonton di rumah. Itu sejarah. Saya sayang kepada beliau. Doa ayah itu. Ibu saya sudah meninggal waktu saya sanawiyah. Allah ya rahmat. Allah terima mama. Jadi hadir yang mulia, doakan ketika ayah saya tahu saya ke Bali, beliau pasrah. Saya pergi dari dari Padang itu naik truk karena nggak diizinkan pergi merantau karena dia pengen ayah saya pengen saya belajar agama mondok ataupun IAIN seperti beliau. Siapnya ada orang tua. Ya. Itu doa terus. Allah hantar dai, masya Allah. Ini dai ini luar biasa pak. Dai ini mahabbah kepada umatnya luar biasa. Jadi saya fahami hadir mulai ketika di Bali, dakwah itu adalah seperti lentera cahaya. Dakwah. Jadi hadir mulai seorang dai tidak mungkin lari dari kegelapan. Justru para dai ini berjalan mencari tempat-tempat yang gelap dan menerangi tempat itu. Tidak mungkin cahaya pergi, hmm. tapi cahaya mendatangi, mencari kegelapan. Cari kegelapan hmm. dan terangi tempat itu. Jangan caci kegelapan, bawakan lentera untuk kegelapan. Allah, Ustaz, saya waktu itu bertanya sama teman-teman itu. Bagaimana hukumnya nih? Saya gondrong, saya metal. Tapi saya mau ikut ngaji, boleh nggak? Teman saya waktu itu satu orang pakai tato. Kalau bertato gimana Ustaz? Boleh nggak sholat? Waktu itu yang dakwah itu jawab dengan hikmah. Dia bilang anak metal sholat itu luar biasa bang. Yang aneh itu nggak metal tapi nggak sholat. Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Akhir saya sama teman semangat. Oh iya, ini cocok nih jamaah sama kita nih. <laughs> ini jamaah cinta ini. Ini jamaah kasih sayang ini. Gak benci sama saya. Baru saya paham saya Allah tuh benci dosa tapi tidak benci pendosa. Allah sayang sama kita semua. Saya di Bali mulai Ustaz. Subhanallah, saya mulai dakwah. Kan kuntum khaira umatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik the best umat ukhrijat yang dikeluarkan yang dikhurujkan untuk seluruh manusia saya tahu orang Bali manusia, orang Amerika manusia, orang Eropa, orang Venezuela, orang Brazil, Australia datang ke Bali. Seluruh manusia datang ke Bali, Ustaz. Saya bilang ini maksud Allah antar saya ke sini untuk dakwah ke mereka. Sudah. Saya mulai hijrah, saya ikut pesantren kilat waktu itu tiga hari. Pesantren kilat. Dan santri kita setiap bulan keluar. Keluar tiga hari. Ajib subhanallah, setelah tiga hari itu berubah cita-cita saya Pak. Yang tadi cita-cita pengen ke Amerika, sekarang jadi cita-citanya berubah jadi pengen masuk surga. Hmm. Dulu mana ada cita-cita masuk surga Ustaz? Saya pikir surga gak enak. Orang-orang huh? masjid kan sepertinya gak ada partinya, gak ada senang-senangnya kan. Huh? saya pikir begitu. Ternyata hadirin mulia, setelah saya menjalani men menjalani agama, belajar agama Masya Allah Ternyata orang beriman ini setiap detik dibahagiakan oleh Allah dengan amalan-amalan sunnah Kehidupan orang beriman itu ternyata penuh dengan hiburan Zikir nikmat, baca Al-Quran bisa nangis nikmat Ini saya pahami, jadi saya pahami kita ini umat Rasulullah SAW Khairah umat, umat yang terbaik Umur kita singkat 60-70 tahun Tapi yang singkat ini bermakna untuk membina akhirat yang selama-lamanya sekarang ini umat lupa hadirin mulia menisbatkan dirinya kepada kesukuan. Bangga saya orang Padang, saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Bali, saya orang Amerika, orang Arab. Mestinya nisbat kesukuan dihilangkan dan diganti dengan nisbat umat Rasulullah. Saya umat Rasulullah SAW. Banyak orang yang bangga, saya lawyer, saya tentara, saya polisi, ya, saya supir taksi, saya pedagang petani. Bukan, saya da'i. Dakwah ini mesti dijadikan kerja utama kita hadir mulai. Kerja utama. Allah wah. Baik, sayang terbatas waktu. Saya pemusik. Tapi tidak. Sampingan bermusik. Sampingan bermusik dan musiknya pun mengajak untuk pada Allah Taala. Sedikit jadi <laughs> ya, ya. dulu sebetulnya Ustadz sebelum eh. sebelum saya taubat dulu bikin bikin lagu tentang kematian juga. Uh. Uh, tapi dulu nggak buat persiapan, sekarang buat persiapan. Jadi saya bikin lagu yang mengingatkan orang yang mendengar tentang kematian. Karena Nabi katakan orang yang paling cerdas kan orang yang paling banyak mengingat mati. Orang kaya, orang miskin, mati raja-raja, rakyat biasa. Ayo bapak-bapak ngomong mati aja Pak ya. Hah? Semua ya? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang di atas. yang di atas ntar dulu. Ya tadi ya. Kita kan mau dakwah dulu, masa mau mati dulu? Kalau bapak-bapak silahkan duluan pak. Insya Allah Allahu Akbar ya bapak. Terima kasih dari Sleman luar biasa kehadiran antum memberikan kesadaran utuh bagi kita untuk terus lebih semangat lagi sudah semangat, lebih semangat lagi. Farhan asyadu farhan. Lalu kita berazam bahagia hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ikhwah filah yang ingin beramal jariah untuk pesantren Jabal Sinur Azikra, silakan hubungi Ahi Awaludin 0856 90010. 0856 atau datang langsung ke Desa Cibadung Gunung Sindur sekarang lihat sedang pembangunan atau serahkan ke imam kita Ustaz Ahmad kawan-kawan atau langsung ke Arifin di Masjid Azikra ini kami doakan dan kami semua berdoa untuk yang beramal diterima oleh Allah sebagai Amin.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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.